بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan kitabus Shalah bab yang keempat yaitu pembahasan tentang syarat-syarat sholat rukun-rukunnya beserta dalil-dalilnya Setelah kita baca syurut sehati sholat syarat-syarat sahnya sholat wa syurutuha tis'atun dan syarat sahnya solat ada sembilan. Apa saja? Yang pertama, Islam harus dia orang yang Muslim. Orang kafir nggak sah solatnya. Yang kedua, akil harus dia orang yang berakal. Orang yang gila atau yang tidak berakal tidak sah solatnya. Yang ketiga Temyiz Syarat sahnya sholat adalah temyiz Dia sudah sampai pada usia mumayiz Yang golib Pada umumnya Sinu temyiz, umur temyiz itu adalah 7 tahun Pada umumnya Walaupun itu bukan patokan Kadang ada yang 6 tahun udah mumayiz Udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Arabi yang keempat At-taharatu minal hadasai Suci dari dua hadas Yaitu hadas kecil dan hadas besar Hadas kecil akan terangkat dengan wudhu Dan hadas besar akan terangkat dengan mandi wajib yang kelima, dukhul waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Maka tidak sah jika sholat dikerjakan di luar waktunya. Illa li'udhrin kecuali karena uzur. Baik lupa atau tertidur ya. atau dia musafir yang hendak menjamah sholatnya atau yang lainnya. Asadis yang keenam Satrul aurah Menutup aurat Kemudian Kita lanjut Asabi yang ketujuh Dari syarat-syarat sahnya sholat Ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa bub'atihi ay makani salatih ijtinabun najasa menjauhkan diri dari najis pada badannya pada bajunya dan pada tempat sholatnya menjauhkan najis dari badannya, dari bajunya, dan dari tempat sholatnya. Tiga perkara ini harus suci dari najis, badannya, bajunya, dan tempat sholatnya. Mal kudroh ketika dia mampu untuk mensucikannya sini dikaitkan selalu dengan kudroh kemampuan seperti poin yang keempat bersuci dari hadas juga dikaitkan dengan kudroh kemampuan karena ketika tidak mampu atau di luar kemampuan pembahasannya lain lagi Ini yang ketujuh dari syarat sahnya sholat yaitu baju badan dan tempat sholat harus suci dari najis harus suci dari najis. Maka orang yang hendak sholat, ya, hendaknya orang yang ketika dia buang air besar atau buang air kecil, dia telah melakukan istinja telah bersuci begitu pula badannya semuanya harus bersih dan suci dari najis demikian pula pakaiannya demikian pula tempat sholatnya harus suci dari najis ketika tidak suci dari najis la tasihhu salatuh maka tidak sah salatnya apa dalilnya liqaulihi ta'ala di antaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir wa thiyabaka fatahhir dan bajumu maka sucikanlah wasiyabaka fatahhir menurut salah satu makna tafsir adalah baju yang dipakai wasiyabaka fatahhir dan bajumu adalah eh, sucikanlah Wa qawlihi sallallahu ala alihi wasallam dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna amata 'adabil qabr minhu bersucilah kalian dari air kencing habis kencing stinja cebok ya, baik dengan air atau dengan batu atau yang menduduki kedudukannya tanazzahu 'anil baul bersucilah dari air kencing fa inna amata 'adabil qabr minhu karena mayoritas azab kubur itu disebabkan karena tidak bersuci dari air kencing. Bermudah-mudahan ya, kencingnya udah di mana saja, ya. juga menjaga aurat, nggak cebok, ya. nggak bersuci. Allahul Musta'an. Mayoritas adab kubur itu disebabkan karena tadi tidak bersuci dari air kencing. Maka seorang mukmin hendaknya memperhatikan hal ini. Ketika dia buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, hendaknya memperhatikan atau harap ya, bersuci dari najis itu dengan istinja baik dengan air atau dengan batu dan yang menduduki kedudukannya jangan bermudah-mudahan dalam hal ini karena amat azabul qabri minhu karena mayoritas adab kubur karena sebab tadi tidak bersuci dari najis tidak bersuci dari air kencing Hadis sahih diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walikaulihi sallallahu ala alihi wasallam di asma fidamil haid yusibu thawb. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma radhiyallahu taala anha tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikan darah haid yang mengenai pakaian. Beliau mengatakan tahuttuhu hendaklah engkau mengeriknya dikerik Thumma takrusuhu bilma Kemudian engkau gosok dengan air Gosok Dengan air Thumma tandahuhu Kemudian siram dengan air Itu dibilas Thumma tusallifi Kemudian kau Mengenakan baju tersebut telah suci jika telah dikerok, dikerik, kemudian digosok, kemudian e, dibilas. Maka baju tersebut telah suci. Summa tusollifi, kemudian kau sholat dengan mengenakan baju tersebut. Al-Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang sholat hendaknya bajunya harus suci. Karena beliau mengatakan, sucikan dulu bajunya dari darah haid. Jika terkena darah haid, ya dengan mengeriknya, menggosoknya dan menyiramnya dengan air atau membilasnya, kemudian sholatlah dengan baju tersebut. Dalil yang lain wali sallallahu alaihi wasallam li ashabihi Wa qad al a'rabiyyu fil masjid. Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi. Dan ketika itu Arabi orang Arab Badui, orang Arab pegunungan, orang pedalaman datang menemui Rasulullah SAW masuk masjid, ya, tiba-tiba pengen kencing pengen kencing terus nah mencari pojok masjid dan kencing di pojok masjid orang badu ini pedalaman ya, nggak ya, tahu hukum-hukum masjid kencing di pojok masjid wakabal al Arabi fil masjid orang badui tadi telah kencing di masjid maka para sahabat marah Nah, melihat pemandangan seperti ini, ya. kencing di masjid. maksudnya kencing di tempatnya. Ini kencing di masjid, sedangkan di masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang Badui pedalaman belum tahu hukum. Para sahabat marah hendak menghardik orang tersebut. Namun Rasulullah SAW melarang para sahabat ya, dari menghardik ataupun e, menyikapi orang badui yang kencing di masjid tersebut. Da'uhu biarkan biarkan dia karena air kencingnya telah keluar. Jika orang Badui tadi dicegah ya, dari kencingnya, maka akan berbahaya baginya. Tidak kencing, dicegah suruh berhenti dari kencingnya, maka berbahaya bagi kesehatannya, bagi badannya menghentikan kencing di tengah kencing. Gimana rasanya? Yang kedua, jika badui tadi dihentikan kemudian diseret keluar ya, atau dibawa keluar, ya, maka akan lebih banyak lagi tempat yang terkena najis. Beda ketika dibiarkan hanya ujung itu atau di tempat tersebut saja yang terkena najis. Tapi kalau diajak keluar, ya, maka apa? Akan lebih banyak lagi mungkin dari ujung sampai pintu masjid terkena najis. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan. Baik. <clears throat> Setelah Arabi tadi menunaikan hajatnya selesai, maka Rasulullah SAW meminta air satu ember. Minta air satu ember, kemudian beliau bersabda, "Ariku ala baulihi sajilan minma Siramlah pada kencingnya tersebut ya, sajilan minma ma, seember air. Siramlah dengan seember air pada tempat yang terkena kencing tersebut. Ini cara mensucikan tanah yang terkena najis. Di antaranya dengan apa? Dengan mengalirkan air eh, ke tanah yang terkena air kencing. Disiram sampai tidak tersisa asar bekasnya. Sampai tidak tersisa bekasnya. Baik itu warnanya atau rasanya atau bau daripada najis tersebut. Ini cara mensucikan air e, tanah yang terkena najis yang cair, air kencing atau yang lainnya. Baik. <clears throat> Beda halnya ketika cara mensucikan tanah yang terkena najis yang bukan cair. Kalau yang bukan cair, misalkan kotoran manusia, maka diambil dulu kotorannya kemudian di e, salah satu caranya disiram air diambil kotorannya kemudian disiram air sampai tidak tersisa bau warna dan rasa najis tersebut cara yang kedua diambil najisnya kemudian dikeruk dicampur atau yang semisalnya kemudian tanahnya dibuang Cara yang ketiga diambil najisnya, ya, kemudian di tanah yang terkena najis tersebut ditimbun dengan tanah yang lain. Ambil tanah yang lain, kemudian ditimbun pada tanah tersebut. Ini cara-cara mensucikan tanah yang terkena najis. Adapun ketika najis tersebut yang terkena tanah adalah najis yang berupa cair, seperti air kencing, maka caranya adalah dengan menyiramnya menyiramnya sampai tidak tersisa bekasnya perhatikan dari dalil-dalil di atas dalil-dalil di atas dalil yang pertama tadi tentang apa suci dari eh, nah suci dari najis pada badan dalil yang kedua suci dari najis pada pakaian Ya. yang ketiga yang terakhir tadi suci dari najis pada tempat sholat karena masjidnya dikencingi kemudian disiram air. Baik, <clears throat> ini dalil-dalil syarat sahnya sholat adalah diantaranya naham badan tempat dan pakaian sholat ya harus suci dari najis Kemudian asamin yang kedelapan. Dari syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedelapan adalah istiqbalul kiblah ma'al kudroh, Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini syarat syarat sahnya sholat. illa fi al-halatain kecuali pada dua keadaan kecuali pada dua keadaan keadaan pertama ketika sholat khauf sholat khauf maka tergantung musuh di mana ya. maka disitulah ditentukan sholatnya mengarah kemana boleh ketika itu sholat tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat khawf. Misalkan musuhnya itu berada di arah e, yang berlawanan dengan kiblat, maka sholatnya juga membelakangi kiblat misalkan. Ini sholat khawf. Atau Kondisi yang kedua, ketika sholat sunnah di atas kendaraan, sholat nafilah, sholat sunnah di atas kendaraan, maka boleh menghadap ke arah mana saja ketika musafir misalkan mau sholat witir misalkan atau sholat-sholat sunnah yang lain maka sholat di atas kendaraan menghadap ke arah mana saja dan disunahkan ketika bertakbir menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan setelah itu menghadap ke arah mana saja dan jika dari awal pun dari takbir menghadap ke selain kiblat juga boleh. Karena termasuk yang dibolehkan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana saja. Ini dua kondisi yang dikecualikan. Baik. Istiqbalul kiblah ma'al kudroh menghadap ke arah kiblat ketika mampu. Ini syarat sahnya sholat. Di sini juga dikaitkan dengan kudroh kemampuan. Kenapa? Karena kalau tidak mampu di luar kemampuan, pembahasannya lain lagi. Nah, boleh sholat menghadap sesuai dengan arah yang dia yakini. Sesuai dengan arah yang dia yakini. Nah, misalkan tersesat, eh, tersesat, kemudian Eh, nggak punya apa ini kompas, eh? nah tersesatnya di padang pasir lagi, nggak jelas arahnya. Beda kalau tersesat di kampung, wajib tanya, nanya, pak arah kiblat di mana? Wajib nanya kalau tersesatnya di kampung. Nggak boleh istihad sendiri, nanya atau nyari masjid, arah kiblat masjid kemana? jika e, tersesatnya di tempat yang seperti itu padang pasir atau di hutan ya ada kompas nah, mau melihat matahari dalam keadaan mendung ya ini kondisi yang berat ya nah, dalam keadaan waktu sholat telah tiba bahkan mungkin hampir hilang hampir pergi waktu sholat ya. maka dalam kondisi seperti ini dia sholat sesuai dengan arah yang dia yakin. Nah, arah yang dia yakin sesuai dengan istihadnya. Istihadnya dia mungkin arahnya ke sini. Maka sholat ke arah tempat tersebut. Jika ternyata setelah sholat mendungnya hilang, matahari terlihat. Oh, matahari ke sana, berarti baratnya ke sana, berarti bisa terdeteksi kembali kiblatnya Ketika masih ada waktu sholat, diulangi sholatnya. Diulangi sholatnya. Ini untuk contoh saja, <clears throat> nah terkait dengan e, dikaitkannya istiqbalul kiblah menghadap ke arah kiblat dengan kudroh kemampuan. Ketika ada kemampuan, maka harus menghadap ke arah kiblat. Ketika dia tahu kiblat, maka harus menghadap ke arah kiblat. Ketika kondisinya nggak tahu dan gak ada wasilah yang bisa dijadikan untuk mengetahui kiblat, seperti tadi kondisinya maka seperti yang disebutkan tadi melakukan istihad istihad sendiri jika nggak ada lagi wasilah tanda-tanda yang yang bisa dijadikan eh, alat untuk menentukan kiblat kalau dalam keadaan mampu apalagi dia di kampung di tempat di kota maka wajib untuk menghadap ke arah kiblat atau dia di tempat padang pasir tapi ada kompas misalkan atau dia melihat matahari ada maka wajib menghadap ke arah kiblat karena bisa dia perkirakan arah kiblatnya Liqaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram itu ke Ka'bah kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Wali hadithi dan juga karena hadis, "Idza qumta ila shalah fasbir wudu, al kiblah." Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau telah berdiri untuk salat, fasbir wudu, maka apabila engkau hendak eh, salat ya, fasbir wudu, maka sempurnakanlah wudu Sumastak bil kiblah kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Hadis ini juga jelas. Lafadznya menunjukkan wajibnya menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nah, dan kiblat yang kaum muslimin adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Dan untuk sholat menghadap Ka'bah itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Misalkan jadi Masjidil Haram. Melihat Ka'bah langsung. Maka apa? Menghadap ke arah Ka'bah, eh, sholat menghadap ke arah Ka'bah harus pas. Karena dia tahu melihat Masjidil Haram maka arahnya harus pas tepat menghadap ke Ka'bah karena dia lihat Kondisi kedua orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita di sini, kita lihat Ka'bah ya. Maka kita menghadap, eh, kita sholatnya menghadap ke arahnya. Arah Ka'bah di mana? Oh di barat sana, berarti menghadap ke barat oh di sana berarti menghadap ke sana walaupun mungkin ya kalau diukur mungkin ya, terlalu pas mungkin bisa jadi hanya saja karena kita nggak bisa melihat langsung ya, maka kita menghadap ke arahnya arahnya arahnya ke sana ya ke sana di mana Masjidil Haram oh di sana maka menghadapnya ke arah sana baik ini bagi orang yang tidak bisa melihat langsung Ka'bah, seperti kondisi kita di sini. Kemudian At-Tasi'ah yang ke-10 Eh yang ke-9 ya Yang kesembilan atau yang terakhir dari syarat-syarat sahnya sholat adalah an-niyah. Niat. Harus ada niat. Niat inilah yang membedakan niat di sini niat pembahasannya dalam pembahasan fikih ya. Nah, beda niat pembahasannya dalam pembahasan apa? Akidah. Kalau niat dalam pembahasan akidah, mana niat adalah ikhlas, harus karena Allah, ya. Kalau mana niat di sini, niat dalam pembahasan fikih. Kalau mau sholat duhur ya niat sholat duhur. Kalau mau sholat subuh ya niatnya sholat subuh. Itu yang dimaksud di sini. An niat harus ada niat Walatas kutubihal bihal. Dan niat di sini tidak gugur kewajibannya dalam kondisi apapun. Walatas kutubihal bihal. Dalam kondisi apapun tidak gugur kewajibannya. Harus niat. Di hadis Umar radhiyallahu taala anhu, dalilnya adalah hadis Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Niat inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, yang membedakan sholat duhur dengan sholat asar apa? Niat. Ya, yang membedakan sholat sunnah kubliyah subuh dengan sholat subuh apa? Niat. Sama-sama dua rakaat. Yang membedakan adalah niat. Dan niatlah yang membedakan antara ibadah dengan adah, Yang membedakan antara ibadah dengan adah kebiasaan. Contohnya mandi. Mandi ada mandi bersih-bersih, ada mandi wajib. Ya. Apa bedanya? Niat. Mandi bersih-bersih juga semua diguyur badannya semua diguyur bahkan memakai sabun dan lain sebagainya hanya saja baik yang membedakan dengan mandi wajib adalah niat kalau mandinya tidak diniatkan mengangkat hadas besar maka mandinya mandi biasa atau ketika mandi dia lupa nggak niat nggak berniat untuk mengangkat hadas besar maka wajib mengulangi mandinya jika hendak mengangkat hadas besar. Karena niat yang membedakan antara ibadah dengan aja, <clears throat> Juga niat yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka disyaratkan niat harus ada niat. Wa mahallu qalbu dan niat tempatnya itu di hati. Niat tempatnya di hati. Bukan di lisan. Kalau di lisan apa? Zikir ya. Niat itu tempatnya di hati nah. Baik <clears throat> Wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai' Dan hakikat niat apa itu niat? Hakikatnya adalah al-azmu ala syai, tekad untuk melakukan sesuatu. Ini niat. Tekad untuk melakukan sesuatu. Yang namanya tekad nggak perlu diucapkan. nggak perlu dilafatkan. Tekad berarti di mana? Di hati. Al-azmu ala syai. Al-azmul musammam. Ya tekad untuk melakukan sesuatu tekad yang kuat mau sholat duhur mau sholat asar mau sholat maghrib tekad dalam hati wala yushra'u biha dan tidak disyariatkan untuk melafatkan niat nah, saya berniat hendak sholat isya empat rakaat eh, jadi makmum karena Allah Taala nah, perlu dilakukan Ya. Nah, karena niat tempatnya di hati bukan di lisan. Kenapa tidak disyariatkan untuk dilapatkan niat? Kan lebih bagus, ya, lebih jelas. Gitu Kenapa nggak disyariatkan? Karena nggak ada contohnya dari Nabi Wasallam. Ya. Walaupun akal manusia yang akalnya keliru mengatakan lebih bagus, ya, lebih jelas atau yang semisalnya. Nah, akan tetapi patokan syariat, ya, patokan ibadah bukan dengan akal, akan tetapi dengan al-adillah dengan dalil ibadah itu tauqifiyah berhenti di atas dalil ada dalilnya dikerjakan nggak ada dalilnya nggak usah dikerjakan ini ibadah bukan akal-akalan ibadah tidak dilakukan dengan akal-akalan atau istihsanat anggapan-anggapan baik oh ini baik oh ini bagus tidak seperti itu ibadah ibadah tauqifiyah berhenti di atas dalil Wala yushra'u talaffudu biha tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam biha. Karena Nabi sallallahu alaihi tidak melafatkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi tidak melafatkannya baik ketika sholat atau ketika wudhu ya. nah tidak pernah beliau melafatkan niat nah baik Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dhalik dan tidak ada seorang sahabat pun tidak datang seorang sahabat pun melakukan hal yang demikian yaitu melafatkan niat. Eh, Rasulullah SAW tidak melakukannya, para sahabat Nabi juga tidak melakukannya. Nah, para pendahulu-pendahulu kita tidak melakukannya. Maka Nah, Syekhul Islam Ibnu ya rahimahullah taala mengatakan at talafudu bin niyat bid'ah. Lafadzkan niat ya, itu termasuk perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alias bid'ah. <clears throat> Baik. Adapun ketika Nabi SAW hendak umroh atau hendak haji, ke labbaika umrotan, ke hajjan, ini bukan melafatkan niat. orang yang berpendapat disyariatkannya melafatkan niat berdalil dengan ini. Ya. Dalilnya benar, tetapi sisi pendalilannya tidak benar. Sisi pendalilnya tidak tidak benar karena ucapan Rasulullah labbaika hajjan atau labbaika umratan itu bukan melafatkan niat. Kalau melafatkan niat maka nawaitu, ya aku berniat mau haji. Nah, atau yang semisalnya. Akan tetapi labbaika hajjan atau labbaika umratan ini adalah lafaz talbiyah. Lafaz talbiyah artinya dia hendak masuk ke nah ihram umrah atau ihram haji labbaika umratan labbaika hajjan itu mau masuk ihram Umroh atau ihram haji talbiyah bukan bukan melafatkan niat wallahu taala a'lam bishawab Baik selesai syurut sihatus sholat syarat-syarat sahnya sholat Ada berapa? Ada sembilan syarat sahnya sholat nah, Baik masalah yang keempat <clears throat> tentang arkanu as tentang rukun-rukun salat. Namun karena sudah masuk waktu isya, ya, nah, sehingga insya Allah pembahasan tentang arkanu salat, rukun-rukun salat akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala subhanallahu wa bihamdik asyhadu wa astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin